Dan sebelumnya paragraf terakhir pada halaman 10 Tadi kita sudah tahu bahwasanya pendapat atau salah satu pendapat dalam madhab syafi'i bahwasanya menyuruh bertaubat atau meminta pertaubatan itu sunnah tidak wajib salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Konsekuensinya jika ada orang yang membunuh orang yang belum bertaubat dari meninggalkan sholat maka orang yang membunuh tersebut tidak dihukumi pidana tidak dikisos tidak dibunuh tidak dikenakan diat jika dimaafkan, tidak. Tetapi pemancung tersebut telah menjalankan dosa saja. Kemudian wa kufran in jahidan wujubaha. Orang yang meninggalkan salat karena menentangnya sebagai kewajiban adalah dibunuh sebagai orang kafir. Fala yughsalu wala yusalla alaih dan ia tidak usah dimandikan dan tidak pula disolati karena sudah dihukumi sebagai kafir. Kita baca dari kitab Al-Majmu jilid ketiga halaman ke-14. Ada beberapa permasalahan. Jika seseorang meninggalkan sholat dengan mengingkari kewajibannya, ya, meninggalkan sholat disebabkan dia mengingkari kewajibannya atau dia masih melaksanakan sholat tapi dalam hatinya dia mengingkari kewajiban sholat lima waktu maksudnya maka apa hukum bagi dia dia dihukumi sebagai kafirun murtadun bi ijma'il muslimin dia hukum dihukumi sebagai orang kafir yang murtad jadi orang yang terpenting keyakinannya dia apa dulu jika dia sudah berkeyakinan sholat lima waktu itu tidak wajib atasnya padahal dia bukan orang yang haid bukan orang yang nifas dan sudah balik dan mukallaf maka dia dihukumi dengan keyakinan tersebut walaupun dia melakukan sholat lima waktu rutin walaupun berjamaah tetapi jika dia tidak meyakini kewajibannya maka dia menjadi kafir dan murtad ya bi ijma' al-muslimin dengan ijma' kesepakatan kaum muslimin. Dan kita ketahui dalam usul fikih ijma' itu adalah salah satu dalil apa? dalil syar'i. Sehingga kalau misal sudah disepakati oleh kaum muslimin tidak ada yang bisa membatahnya. Begitu. wajib al imami qatluhu birriddati illa ayyuslimah dan diwajibkan bagi imam pemimpin ya, itu untuk memerangi atau membunuhnya qatlu qatluhu kecuali jika dia masuk Islam baik itu dia laki-laki ataupun perempuan sama dihukumi sama dihukumi dan kalau perempuan jika dia tidak meyakini kewajiban sholat dalam masa haid atau nifas itu malah justru harus meyakini seperti itu tapi jika dalam masa yang suci dia tetap tidak meyakininya, maka dia dihukumi kafir dan murtad. Kecuali ada pengecualian. Ya, keadaan tadi idza kana qad nasha'a bainal muslimin. Jika orang tersebut dengan pengingkarannya dia telah hidup di antara kaum muslimin. Ya, seperti di perkotaan seperti ini atau di pedesaan yang seluruhnya kaum muslimin. Sehingga orang tersebut tidak ada uzur baginya untuk tidak mengetahui kewajiban sholat lima waktu ini. Fa'amma man kana al ahdi bil Islam, adapun bagi orang yang baru masuk Islam misalnya, belum lama masuk Islam, au nasya'a bi badiyatin ba'idatin 'anil muslimin, atau dia tinggal di suatu pelosok desa yang jauh dari kaum muslimin bihaitsu yajuzu ayyukhfa alaihi wujubuha yang mana ada kemungkinan bagi dirinya dari sisi kita memandang kemungkinan terhalangi dan tersembunyikan dari pikirannya tentang kewajiban sholat lima waktu. Jadi, oh ini mungkin karena dia nggak tahu, misalnya karena jauh tempatnya, atau dia baru masuk Islam dan tidak tahu hakikat Islam, nggak begitu tahu tentang rukun Islam, fala yukfaru atau fala yukaffaru bimujarratil jahd dan dia tidak dikafirkan dengan sebatas mengingkari saja misalnya orang yang baru masuk Islam ah kita tahu dia baru masuk Islam seminggu misalnya tetapi kemudian kita suruh sholat dibilang memang emang sholat wajib enggak wajib gitu nah kita di sini memberi prasangka yang baik bahwasanya dia memang belum tahu Kemudian kita kasih tahu ya setelah itu wajib bagi gitu kita untuk mengetahui. Ya. Atau orang yang tinggal misalnya di pelosok Kalimantan misalnya, nah, ada seorang Dayak misalnya, dan dia memeluk Islam berserta beberapa kawannya. Namun di pelosok tersebut mayoritas adalah peng, eh, penyembah uh, jin atau kalau, kalau Dayak itu banyak juga yang Kristen atau Kristen di pelosok itu. Kemudian ketika kita mengunjunginya, dia tidak pernah sholat. Nah, kemudian kita tanyakan, kamu nggak tahu sholat itu wajib? Emang sholat wajib? Dan mengingkarinya bahwa sholat, itu tidak wajib. Nah, di sini juga, juga kita beri untuk. Dan setelah itu wajib bagi kita untuk memberitahunya. Oleh karena itu di sini Imam Nawawi juga menyebutkan bahwasannya wajib bagi orang yang dihadapannya untuk memberitahunya. Nah, jika setelah memberitahunya, menjelaskannya ya, bahwasanya itu merupakan kewajiban sebagai dalil-dalilnya. Ia tetap mengingkari atau melawan, maka dihukumi sama sebagaimana orang yang murtad. Sama seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Nah, kemudian permasalahan mantarokas solat awi rojahin. Barang siapa yang meninggalkan solat tanpa pengingkaran akan kewajibannya. Berarti masih ada di hatinya merasa oh sholat itu wajib. Ada dua perkara. Yang pertama meninggalkannya disebabkan udur. Meninggalkan sholat disebabkan udur seperti tidur atau lupa atau semacam keduanya maka atasnya apa kodok saja baginya apa kodok saja lupa atau tidur ya nah sekarang orang yang lupa atau orang yang tidur sebenarnya diwajibkan nggak atasnya untuk sholat diwajibkan kalau misalnya nggak diwajibkan ya berarti nggak usah kodok dong ya kan beda dengan orang yang tadi dikatakan tidak atau kehilangan akal Hah? karena mencium sesuatu atau dipaksa dan sebagainya Kemudian uh, perihal kedua meninggalkannya tanpa udur disebabkan kemalasan dan peremehan, maka dia berdosa tanpa keraguan. Dia berdosa. wajib qatluhu dan wajib untuk membunuhnya. Nah di sini wajib untuk membunuhnya perlu kita kita rinci maknanya, jangan langsung bilang wajib membunuh gitu wajib membunuhnya jika dia tetap asorro dia jika dia tetap apa sudah diperingatkan oh dari minta taubat kemudian dia tetap ber, uh, meninggalkan sholat nggak sholat ini justru biasanya malah lebih buruk daripada orang yang mengingkari kewajiban sholat karena apa orang yang meninggalkan sholat dengan ada keyakinan dia tahu dia itu wajib tapi udah dikasih tahu Jangan sampai kayak waktunya. Tahu tetap aja dia kayak gitu. Itu buruk sekali kan? Dia melawan keyakinannya sendiri. Ya enggak? Bodoh sekali kan? Ya. Nah, apakah orang seperti ini dikafirkan? Hah? Dia meyakini kewajibannya dan kemudian tidak apa? menanyakan sholat. Dia meyakini kewajibannya. Ada dua sisi, dua wajah dalam mazhab, yaitu dua pendapat dalam mazhab. Yang pertama dikafirkan. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu juga ada ulama Syafi'iyah yang mengkafir sholat karena malas, ada. Dan mayoritas jumhur Syafi'iyah itu mengatakan tidak dikafirkan. Dan ini yang wallahu alam lebih sahih. Wallahu alam. Lebih sahih. Tidak dikafirkan. Oleh karena itu, orang yang meninggalkan sholat dengan meyakini kewajibannya, kemudian diberi diminta taubatnya, tapi dia tetap meninggalkan sholat, dia dibunuh dan kemudian dia dikafani dan sholati ala kaum muslimin. Karena apa? Tidak dikafirkan. Ya enggak? Tidak. Berarti dia masih muslim dan namun terbunuhnya terbunuh dalam kekonyolan karena meninggalkan sholat padahal cuma empat rakaat dua rakaat doang nah tetapi bagi yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat meskipun meyakini kewajibannya sebagaimana madhab Hanbali madhab Hanbali bahwasanya orang yang meninggalkan sholat walaupun meyakini kewajibannya kafir sehingga dia dihukumi murtad dan mayatnya tidak boleh disolati atau diurus oleh kaum muslimin sebagai mengurus jenazah itu. Itu dalam salah satu periwayatan Imam Ahmad dan merupakan hur dalam mazhab Hanbali. Hmm. Tapi itu serem kan? Sekarang mazhab Syafi'i saja sudah serem, apalagi kalau kita menganut mazhab Hanbali. Bukan berarti di sini saya menjelaskan mazhab Hanbali, cuman di sini lihat perbedaan pendapat. Tidak ada ulama yang merufsah, oh tidak apa-apa, sholat nggak apa-apa udah. Tidak ada. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwasanya orang yang sholat sekali saja meninggalkan luar waktunya sengaja padahal dia wajib atasnya itu langsung dibunuh ada yang mengatakan Tapi bagaimanapun uh, dicocokkan juga dengan kondisi sosial kita. Kita tidak bisa menghakimi begitu saja, juga kita tidak bisa membunuh begitu saja. Uh, tetapi kita menyampaikan saja, menyampaikan ilmunya dan jika memang bukan saatnya sekarang mudah-mudahan kita bisa menerapkan syariat Islam kapan-kapan wallahu mungkin setelah kita wafat atau kapan wallahu Bagaimanapun hal seperti ini memang terasa mengerikan karena apa? karena kita tidak terbiasa mendengarnya. Nah, adapun jika memang keimanan kita kuat, kemudian sering menelaah hal seperti ini dan juga kita mengharapkan syariat Islam terketegakan itu hal seperti biasa. Karena karena sholat, nah, karena sholat, sholat itu penting sekali tiang agama. Bagaimana mungkin kalau misalnya tiang agamanya nggak ada, ya roboh agama. Ya walaupun kelihatan baik di mata orang. Dan tadi yang soal penjamaan waktu, jika keluar dari penjamaan waktu itu juga disebutkan oleh Imam Nawawi dan merupakan madhab yang kuat dalam madhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dalam Nihayatul Zain karya ulama kita karya Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Ya, bukan An-Nawawi yang ini, bukan Nawawi yang majmu ya tapi Nawawi yang Indonesia yang tinggal di Makkah rahimahullah uh, kok, kok di sini ini disebutkan walau za'ama za'imun anna bainahu wa bainallahi halatin halatan asqatat atau uskitat anhu shalah illat lahu syurbu khamrin كما زعمه بعض الصوفية فلا شك في وجوب قتله وإن كان في خلوده في النار نظر وقتل مثله أفضل من قتل مئة كافر lianna dararuhu akthar. Dararuhu akthar. Paham? Alhamdulillah. Kita teruskan ya. Saya kenalkan dulu Imam Nawawi Bantani rahimahullah seorang ulama kita yang bermadhab fikih Syafi'i tinggal di Mekah pada zamannya itu dan wafat di sana, wafat di tanah Hijaz dan tidak balik-balik ke Indonesia. Beliau merupakan salah satu panutan para kiai. Ya, dan sangat dibanggakan dan memang membanggakan alhamdulillah. Beliau dalam soal akidah mengikuti mazhab atau manhaj Asy'ari. dalam soal fikih mengikuti mazhab Syafi'i dan dalam soal tasawuf mengikuti Junaid. Sebagaimana sebagian ulama Syafi'iyah di antaranya ya Fathul Mu'in dan juga para ulama Syafi'iyah banyak sekali. Ibnu Hajar Al-Haytami. Banyak. Banyak ulama Syafi'iyah seragam seperti itu. Imam As-Subki baik itu ayahnya Tajuddin As-Subki, ah, ayahnya Taqiyuddin As-Subki atau anaknya Tajuddin As-Subki. Kemudian Taqiyuddin Al-Hisni dan, dan banyak lagi yang kesemuanya adalah musuh bagi Ibnu Taimiyah. <laughs> Tapi bagaimanapun semuanya rahimahumullahu jami'ah biar Allah lah yang menghisap masing-masingnya. Wallahu a'lam. Sebagaimana disebut di sini bahwasanya Imam Syafi'i wa nahwu hudatul ummati fil furu', bahwasanya Imam Syafi'i dan semacamnya adalah pemberi hidayah dari segi pada umat dari segi furu', cabang fikih ya wal Imam Al-Asy'ari wa nahwuhu hudatul ummati fil usul. Bahwasanya Imam Asy'ari dan semacamnya adalah pemberi hidayah pada umat dari segi usul atau akidah. Dan ini batil. Hah? Kalau Imam Asy'ari memberi hidayah di frasa apa ini? Kalau frasa masih masa i'tizal, nah masa ah, masih menggeluti kalam dan semacamnya maka jauh dari akidah salaf. Hah? Jauh dari akidah salaf. Berarti ini di sini sama saja dengan mengataskan Asy'ari dibandingkan Asy-Syafi'i ya. Karena Imam Syafi'i dianggap sebagai pemberi hidayah di bidang fikih saja. Adapun Asy'ari di bidang usul akidah yang mana ya jauh, jauh lebih tinggi manzilahnya dibandingkan furu' fikih. Ya. Dan itu bahasa salah. Salah. Ya, ya Imam Asy'ari rahimahullah, <clears throat> di akhir hayatnya benar memegang manhaj yang sahih. Namun dalam penyebarannya diikuti oleh Al-Imam Al-Baqilani dari mazhab Maliki, kemudian Al-Imam al juaini kemudian Al-Ghazali, kemudian datang selanjutnya Al-Razi, kemudian Al-Amidi, kemudian As-Subki. Semua itu turun-temurun dan tingkatannya makin kemari makin jauh dari madhab salaf justru. Ah, jadi asubki dibandingkan dengan al alamidi masih mending asubki. Alami dibandingkan dengan arrozi razi masih mending al eh, razi Al razi daripada Abu Hamid Al-Ghazali masih mending Al-Ghazali. Al-Ghazali dengan Al-Juwaini masih mending Al-Juwaini. Al-Juwaini daripada Al-Baqilani masih mending Al-Baqilani. Dan Al-Baqilani daripada al Ashari masih mending al Ashari. Dan al Ashari bertaubat di akhir hayatnya sebagaimana al ini rahimahullah, Al-Ghazali juga rahimahullah, dan juga <clears throat> Ar-Razi rahimahumullahu jami'ah. Bahkan semua Imam At-Tajuddin, Taqridin As-Subki dan semuanya semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua. Di sini dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, meskipun beliau adalah seorang sufi, namun sufinya beliau tidak mencapai derajat sufi yang berkeliut bersimpangan atau berkalutan dengan kesyirikan dan sebagainya, tidak sampai. Walaupun ada beberapa kesalahan beliau, namun wallahu alam Allah yang menghisapnya dan kita mengalami sebagai ulama kaum muslimin. Sebagai ulama kaum muslimin. Beliau berkata, jika ada seorang menyangka dengan sebuah persangkaan bahwasanya antara dia dan antara Allah ada suatu kondisi yang menyebabkan jatuhnya atau hilangnya kewajiban menunaikan sholat ya. sebagian ya, sebagian sebagian suci dan juga dihalalkan baginya meminum khamar kama za'amahu ba'du sufiyah sebagaimana yang disangkakan oleh sebagian sufiyah Nah, di sini beliau sebagai sufi mencela sebagian sufi. Alhamdulillah, ini bagus. Fala syakka fi wujubi qatlihi. Maka tidak ada keraguan akan wajib membunuhnya. Wa in kana fi khuludihi fin nari nazar. Meskipun terhadap keyakinan akan kekekalan di nerakanya itu perlu ditinjau kembali. Jadi jangan langsung dikafirkan maksudnya. Ya. Jangan langsung dikafirkan. Itu maksud beliau. Ya, maksud beliau di situ. Bagi orang-orang yang merasa bahwa saya di antara dunia dengan Allah ada keadaan yang menjadikan dirinya itu tidak diwajibkan atasnya perkara syariat sehingga ya sebagaimana yang kita sering dengar dari sebagian orang-orang ekstremis dalam sufi. Hah? tidak wajib sholat dan sebagainya. Ada itu masih ada seperti itu. Dan yang seperti itu justru tidak ditahwir oleh para kiai dengan tahwiran Imam An Nawawi Al Bantani. Kenapa nggak mengikuti Imam An Nawawi Al Bantani? Kalau imam mereka sendiri mengatakan seperti ini, kenapa nggak mentahdir para habaib yang seperti itu? Yang sebagian ada seperti itu, sebagian habaib ada yang seperti itu, <clears throat> merasa tidak perlu apa-apa lagi karena makomnya sudah beda. Sudah mencapai derajat yang mana sudah mengetahui Allah sebagaimana mengetahui dirinya. Wa mitlihi dan membunuh orang semacam dia afzolu min qatli ati kafir. Lebih utama daripada membunuh 100 orang kafir. Lianna dororohu akhtar karena keburukannya itu lebih banyak, lebih melimpah. Apakah nanti ini dituding, uh ini ekstremis nih, khawarij. Enggak. Imamnya sendiri kok. Ya, kita teruskan. <clears throat> Eh, wa yubadiru man marra bifaitin fa'itin wujuba. In fata bila udhrin fayalzamuhul qada'u fawra. Apabila seseorang dengan tanpa ada halangan ia meninggalkan solat, maka ia wajib segera mengkodok solat itu. Ia wajib mengkodok seketika itu juga. Ngerti maksudnya? Hah? Seseorang dia tidak ada halangan, tidak ada halangan, terus ia meninggalkan solat. Ya maka ia wajib segera mengkodok sholat itu. Berarti apa maksudnya di sini? Apakah sudah lewat batas waktu sholat tersebut? Hah? Nah, terus apa namanya? Bukan kodok dong berarti. Udah dong. Bukan kodok. Kiam kalau misalnya itu ya koma, ya koma itu sholat. Berarti di sini kodok berarti sudah lewat waktunya. Nah berarti orang misalnya ya, tetap ikut mazhab Syafi'i karena mazhab Syafi'i mensyaratkan apa untuk kotelnya atau istitabahnya ketika sudah lewat apa waktu jamak dan itu hanya pada waktu zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh tidak. Di sini berarti berarti yang tadi yang tadi itu tidak berlaku untuk subuh. Nah, kalau misalnya seseorang sholat zuhur ah malas, bukan karena alasan tidur dan sebagainya bukan, tapi malas lewat waktu asar, maka ia harus segera bertaubat. Itu maksudnya. Bertaubat dengan cara apa? Kodok. Nah, itu masih belum dikenakan istitabah, yaitu permintaan taubat dari orang-orang. Belum, belum di, belum akan dibunuh, enggak, belum nyampe. Karena apa? Masih belum huruf asyams, belum tenggelam mat matahari, belum lewat waktu asar. Walaupun sebenarnya kalau udah mulai agak ke bawah matahari itu sholatnya orang munafik sebenarnya kalau misalnya tanpa uzur. Nah, jadi begitu, ya wajib sekitar seketika itu juga. Adapun ketika misalnya sudah guru syams, maghrib, azan maghrib, maka disitulah dia diwajibkan atau di sebagian mengatakan sunnah istitabah. Diminta pertaubatannya. Kalau dia tetap tidak mau menunaikan sholat, mengkodok sholatnya, maka dia dihukumi sebagai Hah? Sebagai apa? Nah, sebagai murtad atau enggak? Coba antum pelajari yang tadi. Ah, kalau dia mati, dibunuh, dia mati, dikafani enggak? Berarti murtad enggak? Enggak Enggak. Selama dia masih meyakini kewajiban sholat. Iya, masa orang kafir dikafanin, disolatin, ngapain? Orang jin-jin yang muslim aja belum masih banyak yang belum kita solatin, masa mereka yang solat Mungkin memang kelihatan nggak kelihatan ya? Kemudian, Kala Syekhuna Ahmad Ibnu Hajar. Siapa ini Ahmad Ibnu Hajar? Ibnu Hajar Al-Haytami As-Sufi. <laughs> Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Tapi walaupun sufi beliau membantah Syiah. Ya. Jangan salah. Dan Ibnu Ibn Hajar Al-Haytami termasuk orang yang mengatakan Ibnu Taymiyyah itu fasik <laughs> Masya Allah Masya Allah Mudah-mudahan Allah memaafkan Ibnu Hajar Al-Haytami uh, Walladhi yazharu annahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil ma'ada ma yahtaju li fima la fima la budda min wa annahu yahrumu alaihi Faham artinya? Syekhuna Ahmad bin Hajar rahimahullah mengemukakan yang jelas orang yang tertinggal sholat haruslah menggunakan secukup waktu untuk mengkoboknya selain waktu yang digunakan untuk melakukan sesuatu yang wajib atasnya. Di samping juga haram baginya melakukan sholat sunnah sebelum sholat kodok. Ngerti nggak? Hmm. Begini, Misalnya orang tersebut meninggalkan sholat zuhur ya, datang waktu asar. Berarti dia wajib mengkodok dalam fikih syafi'i. Kalau dalam mazhab lain mungkin ada yang langsung mengkafirkan. Tapi dalam fikih syar'i dia diwajibkan mengkodok sholat zuhur tersebut. Dan di sini dia harus mengkodok secukup waktu. Dan dia tidak boleh melakukan sesuatu apapun selain kodok kecuali jika sesuatu tersebut adalah sesuatu yang darurat untuk dilakukan. Nah, misalnya ketika dia insyaf mau mengkodoknya, ah, kemudian dia langsung nyari air untuk wudhu. Tapi ternyata tidak ada air kecuali di sumur yang kedalamannya 2 km. Berarti harus nimba dulu. Ah, perbuatan nimba ini merupakan kewajiban mau gimana lagi? harus dia nimba. Nah, atau dia misalnya pompa airnya kering, berarti dia harus memancing dulu. Nah, ini kewajiban baginya untuk mendapatkan air, ya kan? Atau misalnya ketika uh, udah sadar, kemudian ibunya menyuruh beli bawang di pasar. Nah, wajib baginya untuk beli bawang dulu di pasar. Nah, ini nggak masalah. Tapi jika misalnya, ah, oh iya ya Allah, saya sadar Nah, Naudzubillah jangan sampai saya nanti kena istitabah kemudian apalagi kok sampai ada yang membunuh saya tiba-tiba <laughs> akhirnya dia bertaubat tapi kemudian WhatsApp ah WhatsAppan dulu <laughs> ini nggak boleh wajib harus segera mengambil air wudhu karena WhatsApp di sini tidak darurat tidak wajib baginya tidak boleh bahkan hmm apalagi nonton TV dulu misalnya hmm ada bolang ada bolang wah ini dulu nonton bolang maka tidak boleh di samping juga haram baginya melakukan sholat sunnah nah yang sunnah aja haram ya kan misalnya uh, ketika maghrib ah, dia belum melakukan sholat melakukan sholat maghrib kemudian azan maghrib wah Allah tadi gara-gara anak remeh ini malas-malas jadi sholat isya apa azan isya ya ah, gara-gara tadi ya, maghrib aneh ya. mandi terus malas-malasan akhirnya kelewatan waktu maghribnya nih akhirnya kan datang azan isya kemudian kan diantara azan dan ini ada sholat sunnah juga misalnya di masjid nah dia tidak boleh sholat sunnah pada saat itu melainkan harus sholat maghrib ketika itu juga ngerti nah baru setelah itu sholat isya berjemaah. Begitu. Hmm. Begitu juga jika dia belum sholat maghrib, kemudian sampai jam 8 ah, akhirnya jam 8 teng isa, gitu kan nah habis itu <laughs> habis itu dia merasa Allah oh, saya belum sholat maghrib kemudian sholat isya nah pada saat itu dia tidak boleh sholat malam ya iyalah sholat isya aja belum masa sholat tahajud nggak mungkin kan Hah? apalagi sholat subuh nggak mungkin ya seperti itu maksudnya sunnah ditegakkan ya menegakkan sunnah <laughs> ahlu sunnah wal jamaah gitu ya. oke kemudian wa yubadiru bihi nudban in fa'ata bi'udhrin kanaumin lam yata'adda bihi wa nisyanin kadzalik wa yubadiru bihi nudban apabila seseorang, nih langsung artinya aja apabila seseorang tertinggal salat lantaran suatu halangan misalnya tidur halangan kan atau lupa halangan juga dengan nah, dengan sifat ini yang benar-benar ya bukan yang main-main beda antara yang memang tidur main-main. Maksudnya apa? Dia sudah tahu jam 5 sore sholatnya udah menuju sholat ya biasa orang-orang munafik yang tanpa udur sholat di akhir waktu sebelum menjelang ghurubus syams. Habis itu dia sengaja tidur. Ah, tidur ah males. Ah, ini sama dengan orang yang malas-malesan sebenarnya manzilahnya. Ya. Nah, kemudian Lupa misalnya, bukan main-main. Nah, lupa yang benar-benar lupa itu yang pernah sekali kebetik. Oh ya, udah udah waktu maghrib nih. Ntar lu, ntar lu. Tapi ada yang lupa memang meremehkan. Ada yang waktu maghrib nih. Kemudian nanti keinget lagi waktu maghrib. Ah, masih lama. Keinget lagi. Shh, masih lama, masih 5 menit lagi. <laughs> atau ya 10 menit lagi lah. Oh yang penting mulai meremehkan dengan ada peremehkan dan Allah yang Maha tahu lah. Allah yang Maha tahu tentang hal ini, tafsirannya, rinciannya. Yang penting bagaimana dia meremehkan dan main-main ya hingga melupakan akhirnya lewat waktunya. Nah, ini dihukumi sebagaimana yang tadi. Orang yang sengaja meninggalkan sholat sama aja. Sebagaimana subuh misalnya sebagaimana subuh. Dia tahu subuh itu sempit waktunya. Ah, ya kan? Kemudian dengar azan, dengar. Habis itu dibangunin, dengar. Alarm dan sebagainya, ayam, kucing semua sudah membangunkan. Ah, salat dia udah ada di uh, speaker masjid terdengar. Habis itu kan ada wiritan, zikiran dan sebagainya. Terdengar, tapi nanti nanti. Nah, akhirnya setan mengusir perasaannya. Oh, perasaan udah sholat, perasaan udah sholat, perasaan udah sholat, Akhirnya tiba-tiba kring bel sekolah udah jam 7 baru bangun ini sama manzilahnya dengan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja pada waktunya bahkan kalau waktu subuh itu sebenarnya kalau misalnya menurut fikih syafi'i ini sudah harus dengan istitabah dan bisa diajukan atasnya pembunuhan karena apa? tidak ada waktu jamaah tidak ada waktu jamaah dalam sholat subuh nah ini yang perlu diperhatikan kan dalam madhab syafi'i bagi yang mengikuti mazhab Syafi'i. Walaupun dalam mazhab Syafi'i sholat berjamaah itu tidak wajib ya, tidak wajib. Yang lebih sahih dalam mazhab Syafi'i, sholat berjamaah itu ada tiga pendapat, ada yang berkata wajib, minoritas, kecil sekali. Ada yang berpendapat fardu ain, fardu kifayah, ada yang berpendapat sunnah muakada, Ya. Qaim menawi berkata sunnah muakada, Ada yang berkata fardu kifayah. Tapi bisa dijamak fardu kifayah itu untuk keumuman kaum muslimin, sunnah muakkadah untuk untuk individual gitu. Yang penting tidak wajib kalau dalam madhab syafi'i. Tetapi tetap madhab syafi'i ketat dalam masalah ini. Ketat dalam masalah ini. Meleng sedikit sengaja. Nah, berarti ini emang sengaja nih. <laughs> Meleng sedikit sengaja. <laughs> Kok seret ya itu nanti kan? Bahaya makanya. Makanya pak. uh, Eh, kiai-kiai mazhab Syafi'i perlu bersyukur mereka tidak menerapkan mazhab Syafi'inya. <laughs> Melainkan hanya mengkajinya sebagai teori saja. Bersyukur alhamdulillah. Karena kalau misalnya diterapkan banyak hal-hal yang benar-benar dilanggar sebenarnya. Di antaranya apa? Mengirim pahala dan sebagainya. Itu dilanggar semua. Hmm? Karena alasan istilah umati rahmah. Hah? perbedaan pendapat di antara umatku itu adalah rahmat. Ketika ada perbedaan pendapat, mana yang enak? Ambil, ambil. Itu rahmat. Kasih sayang terhadap hawa nafsu sendiri. Oke, kemudian wa yusannu tartibuhu ay al-fa'id fayaqdi as-subha qabla az-zuhri. wa hakadha. Jika seseorang tertinggal salat karena suatu uzur ingat, karena suatu uzur. Maka dalam kewajiban kodoknya Ia disunnahkan melakukan sholat-sholat yang tertinggal secara berurutan waktunya Tidak wajib berarti kan? Tidak wajib Misal ia melakukan kodok sholat subuh sebelum zuhur Misalnya seorang memang tertidur benar ya Bukan karena mereka tertidur benar Subuhnya lewat ah. Kemudian sampai zuhur misalnya. Tidur terus. Sampai zuhur nggak ada yang bangunin tidur terus. Maka apa yang wajib dia lakukan? Zuhur subuh dulu, baru zuhur. Jangan tunaikan sholat zuhur dulu, baru subuh jangan. Nah, tapi ini sunnah hukumnya. Sunnah bagi siapa? Bagi orang yang memang dalam keadaan dia udur. Udur di sini bisa lupa, tapi lupa atau tidur. Ya, lupa atau tidur. Tapi masa lupa sholat subuh itu ya kebangetan juga. Tapi bisa aja, bisa aja, bisa aja. Bukan tidak mungkin, bisa aja. Terutama bagi orang zaman sekarang ya. Saking banyaknya kerjaan, banyaknya grup WhatsApp ya. Jadi bisa aja lupa hal-hal seperti itu. Nah, begitu juga misalnya seseorang sholat zuhur dia lupa dan itu ulur lupa bukan dalam peremehan kemudian asar datang asar maka yang disunahkan baginya adalah mendahulukan zuhur sebelum asar ya kemudian itu infata bi order dan disunahkan mendahulukan kobo sebelum sholat yang berada kalau tidak khawatir kehabisan waktunya menurut pendapat yang mu'tamad. Mu'tamad artinya tersandar atau yang dianggap dalam mazhab. Bahwa kesunatan mendahulukan kodok dari sholat ada itu tetap berlaku walaupun khawatir akan ketinggalan berjamaah. Kita harus tahu maksudnya kodok dan ada di sini apa sih. Kodok ini berarti kan sholat kodok itu berarti sholat uh, ya, uh, melakukan sholat yang telah terlewatkan Ya. Itu kodok. Adapun sholat al-ada, al-ada itu harus menunaikan. Itu adalah melakukan sholat pada waktunya, itu ada. Misalnya kita dalam waktu zuhur, kita sholat zuhur, berarti sholatul ada. Kita dalam waktu asar, kita menjamak sholat zuhur dan asar. Dan sholat zuhur kita kita takhir, takhirkan ke asar. Nah, di situ ada bukan sholat kodok itu sebenarnya, bukan sholat kodok, bukan menjamak, maksudnya bukan menjamak, afwan bukan menjamak. Kita misalnya ketiduran zuhur, kelewatan sampai asar. Nah, kita menunaikan sholat zuhur pada waktu asar di sini sebagai kodok. Tapi kita melakukan sholat asar pada saat itu sebagai ada, gitu. Nah itu bedanya sholat kodok dan ada. Kodok itu apa? Menunaikan apa yang terlewatkan. Adapun ada itu menunaikan apa yang sedang berlangsung pada masanya. Nah di sini kita pahami berarti disunahkan mendahulukan sholat kodok. Ya, sebelum sholat ada. Berarti kalau misalnya kita mau mengkodok zuhur pada waktu asar karena kita lupa atau tidur, maka disunahkan mendahulukan apa? Zuhur karena dia kodok. Nah setelahnya ada. Kalau tidak khawatir kehabisan waktunya, mengerti maksudnya? Ah. Mengerti maksudnya? Khawatir kehabisan waktunya. Sholat asar itu berada dalam waktu asar ya kan? Itu sholat ada. Nah di sini kalau misalnya masih jam 4 berarti masih luas waktunya. Nah masih luas waktunya berarti kita boleh atau disunahkan mengakhirkan sholat asar karena masih luas waktunya. Ya. Tetapi ketika sudah hampir terbenamnya matahari, ah, ditakutkan ini waktu asar masih dan kita memang dalam uzur misalnya nah, atau memang meremehkan nggak apa-apa. Tapi tetap saja berdosa sebenarnya. Nah, itu di akhir waktu asar sebelum wurub asyams terbenamnya matahari, kita takut sholat asarnya akan terlewatkan pada waktunya. Maka di sini sebaliknya disunahkan atau diperbolehkan untuk mendahulukan sholat asar pada waktunya, baru kemudian sholat kodoknya. Karena sholat asar tersebut masih pada waktunya. Dalam fikih Syafi'i, sholat asar itu batas waktu akhirannya apa? Sampai maghrib. Nah, namanya matahari. Jadi dalam fikih Syafi'i, eh, Syafi'inya, Syafi'iyahnya, keumuman Syafi'iyahnya itu akhir waktu sholat itu adalah sholat berikutnya. Akhir waktu sholat adalah awal sholat berikutnya sebagaimana di kitab Raudhatul Thalibin karya Imam An-Nawawi. Begitu. Hah? Iya. <clears throat> Wallahu alam. Nah, kemudian halaman berikutnya halaman 12, wa idza fata bila udhrin ya, fayajibu taqdimuhu 'alaiha. Kalau ia tertinggal salatnya bukan karena suatu udzur, ah, berarti karena malas dan sebagainya, maka wajib mendahulukan kodok daripada sholat ada. Ya, ini bagaimanapun kodok layaknya lebih didahulukan daripada ada karena kodok itu di zaman yang sudah berlalu sehingga layak didahulukan. Taib, Allah. Lumayan capek ternyata. Ya, eh, kita sampai sekian saja. Insya Allah kita lanjutkan dan